لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد إخواني في الدين Assalamualaikum الله تعالى جميعا Masih pada kajian kita dari kitab Ma'alimul Da'wah dan sudah simbol-simbol dakwah ahli sunnah. Satu kajian dengan materi dakwah atau manhaj dari tulisan dari Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Syarif bin Ali An-Nahmi Hafizahullah Ta'ala Ikhwan Fiddin Materi yang kita tengah kita kaji adalah berkaitan dengan materi yang ketiga atau simbol yang ketiga dari simbol dakwah sunnah yang sebetulnya sudah terangkan kepada kita sekilas bahwasannya dakwah sunnah adalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita katakan bahwasanya dalam simbol ini atau judul doa ini terdapat dua poin pelajaran penting. Yang pertama adalah bahwasanya dakwah ahlu sunnah hendaknya berjalan di atas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah na rahmatan lil alamin kasih sayang kepada alam semesta. Dakwah Rasulullah SAW adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala ciri-ciri dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu alim ayatihi wa zakihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah yang mengajarkan kepada umat ayat-ayat Allah mensucikan mereka serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah serta dakwah ahli sunnah dan dakwah yang kasih sayang antusias hirs kepada kebaikan nah dan seterusnya poin yang kedua juga kita ambil sebagian masih tersisa beberapa dalil yang belum sempat kita baca. Dakwah sunnah adalah dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya hendaknya mencontoh apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atasnya yang merupakan metode dakwah. kalau latar dahulu dalilnya bahwa beliau adalah dai. Nabi SAW pun profesi beliau adalah dai menyeru. Ya, sebagaimana para penyeru kepada ahlu sunnah hendaknya mencontoh beliau dalam hal dakwah. Ya, Ikhwan ini kita akan lanjutkan pembacaan dalil-dalil pada beberapa ayat setelahnya. Berkata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala <clears throat> pada halaman ke-12 dari cetakan ini. Walladhi ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam najatan wa mukhalafatahu halakatan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengikuti beliau sebagai jalan keselamatan serta menyelisihi beliau adalah kecelakaan, kebinasaan. Nah, jadi harga mati mengikuti Rasulullah SAW adalah harga mati. <clears throat> Tidak ada tawar menawar padanya. Tidak ada mundur satu langkah ke belakangnya. Harus mengikuti. termasuk dalam metode dakwah. Termasuk dalam metode dakwah. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti beliau dalam segala perkara termasuk dalam metode dakwah. Nanti suara yang mendakwakan dakwah Rasulullah SAW hendaknya berjalan di atas apa yang Rasulullah SAW jalan di atasnya. Nah, kita bacakan kepada kita akan bacakan beberapa dalil yang beliau sebutkan di sini. Pertama dari ayat kita akan tambahkan juga dari hadis. Bahwa saya mengikuti beliau adalah jalan keselamatan, menyelisih beliau adalah jalan kebinasaan. Faqala <clears throat> subhana berkata Allah yang maha suci. Dalil pertama dan ini masih terbilang ringan. Allah menggiring kita untuk memahami bahwasanya Nabi saw adalah haknya diikuti. Dalil pertama, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah, sebelum kita artikan ayat secara menyeluruh, perhatikan kita akan mulai dari belakang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir bagi siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah serta mengimani tentang hari akhir Artinya ini adalah nah, ajakan kepada orang-orang yang beragama. Ajakan kepada orang-orang yang beriman akan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Orang yang memiliki niatan demikian yang memiliki niatan bahwasanya dia pasti akan bertemu dengan Allah, dia pasti akan melewati yang namanya hari kiamat, hari akhir. Nah, Kembali ke potongan awal, hendaknya fi Rasulillahi lakum huswatun hasana Bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik, terdapat panutan yang baik. Ini dalil pertama yang masih terbilang ringan. Nah, Allah menerangkan kepada kita bahwasanya kalau kamu mengambil contoh, ambillah contoh dari Rasulullah SAW. Jangan ambil contoh dari yang lain. Kalau kalian mau menjadikan sebagai panutan atau suri tauladan, ambillah panutan dan suri tauladan dari Rasulullah SAW, jangan yang lain. Jangan yang lain. Artinya bahwa apa yang beliau bawa seluruhnya adalah kebaikan. Belum itu contoh. Apa yang beliau cegah seluruhnya adalah kejelekan. Jangan diamalkan, bahkan ditinggalkan. Karena beliau adalah contoh. Nah, jadi ayat ini mengajak kita bahwasanya apapun yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan beliau sebagai suri teladan dan penutan. Ikuti, ambil, amalkan, contoh semuanya tanpa terkecuali. Kalau ayat ini saja, hanya ayat ini saja yang datang menerangkan kepada kita niscaya cukup, niscaya cukup. Apapun yang datang dari beliau, segalanya jadikan beliau sebagai contoh dan penutan, suri dan Jangan mengambil contoh dari orang lain, jangan menjadikan penutan dan suri teladan dari orang lain. Ini mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan, cara berpakaian, adab, makan dan minum, bahkan etika bergaul, bagaimana caranya berbicara, bagaimana caranya dia. Nah, bahkan permasalahan yang mungkin sepele saja, yang mungkin sepele Barakallahu fikum jami'an perkara yang sebagian orang menganggap perbincangan akan hal tersebut tabu. Nah, ini masalah buang hajat. Masalah buang hajat. Nah, hanya saja Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya. Bagaimana caranya buang hajat. Nah, secara terperinci. Artinya apa? Segala sendi-sendi kehidupan kita hendaknya kita jadikan suri tauladan yang tepat adalah Rasulullah SAW. Jangan yang lainnya. Nah, kalau perkara yang sepele saja, jadi kan Nabi SAW sebagai suri tauladan, kalau begitu jangan lupa bahwasanya dakwah juga hendaknya iya. Jadi kan beliau juga sebagai penuh dan suri tauladan. Mau berdakwah, ikuti dakwah Nabi SAW. Nah, jangan keluar dari dari koridor dakwah tersebut. Saya pada titik ini kita simpulkan bahwasanya simbol yang ketiga bahwasanya dakwah ahlu adalah dakwah Rasulullah SAW artinya adalah eh, dalam berdakwah mereka meniti jalan Rasulullah SAW. Apa yang beliau jadikan sebagai metode dakwah itu juga kita oleh dakwah ahlu sunnah. Apa yang beliau tidak jadikan sebagai metode dalam dakwah beliau jangan juga ahlu sunnah menjadikan itu sebagai metode dakwah mereka. Simple. Nah, ini maksud dari beliau tentang dakwah ahlu sunnah adalah dakwah Rasulullah saw. <clears throat> Begitu jelas dan gamblangnya tentang simbol satu ini. Dari sini kita bisa nilai bahwasanya oh kalau begitu dakwah al-haq adalah seperti ini ciri-cirinya. Oh, dakwah yang menyimpang dari al-haq bukan seperti itu karena Nabi SAW tidak menempuhnya. Nah, tinggal kiaskan. Tinggal kiaskan seluruh metode dakwah. Apakah apakah yang yang ditempuh oleh dakwah tersebut adalah metodenya Nabi SAW dalam berdakwah? Nah, tinggal kita bisa menilai. Tinggal kita bisa menilai. Alhamdulillah yang yang nah kita muji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita pemahaman yang memberikan pergi kita pemahaman bahwasanya nah segala sesuatu ada tanda-tandanya al-haq ada tanda-tandanya sebagaimana al-batil ada tanda-tandanya kita berikan contoh kecil nah semisal orang berdakwah dengan yayasan akan datang juga pembahasannya apakah di zaman Nabi SAW ada yayasan tidak ada kalau begitu jangan jangan masukkan bagian dari metode dakwah nah kalau begitu dakwah dengan yayasan bukan dakwahnya Rasulullah SAW kita simpulkan satu poin penting bahwasanya kalau begitu dakwah dengan yayasan bukan dakwah ahlu sunnah. Nah, ahlu sunnah mengaku berdakwah, namun dia menggunakan yayasan bukan ahlu sunnah, pendusta, menipu umat, menyimpang dari garis syiratul mustaqim. Ini contoh kecil. <clears throat> nah, kita lanjutkan pembacaan ayat berikutnya. Nah, pembacaan ayat berikutnya. Wa qala subhana dan berkata Allah yang maha suci. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kalau yang tadi jadikan beliau sebagai suri dan panutan. Kalau yang adalah ikuti. Ikutilah dia semoga saja kalian mendapat petunjuk. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ittiba' Nah, jadi yang terhak beliau adalah al-ittiba. Ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ayat yang lainnya yang berbunyi kata Allah Subhanahu wa taala "Kul <clears throat> in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad eh, kepada umat manusia kepada kaum engkau apabila kalian mengaku cinta kepada Allah maka ikutilah aku yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum niscaya Allah akan cinta kepada kalian serta mengampuni dosa-dosa kalian nah perhatikan dari ayat ini bahwasanya Alimah imam al Qayyim rahimahullah taala mengatakan ini adalah ayatul imtihan ayat ujian menguji siapa siapa-siapa yang mengaku dia cinta kepada Allah karena cinta kepada Allah bukan cuma sekedar pengakuan, namun dituntut darinya bukti. Apakah betul engkau cinta kepada Allah? Nah, wahai Muhammad katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah, artinya cinta kepada Allah ada ada syaratnya. Apa itu? Fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti seseorang itu cinta kepada Allah yaghfir lakum dunubakum. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Nah, laisa sya'nu an tuhibbu, innama sya'nu an tuhabbu." Laisa sya'nu an tuhibbu. Tidak penting engkau mengaku aku mencintai Allah. Yang lebih penting daripada itu adalah apakah Allah mencintai engkau? Bagaimana caranya agar mencintai? Bagaimana caranya agar Allah mencintai kita? Ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ucapan beliau, "Fattabi'uni." Ini namanya ayatul imtihan ayat ujian ya setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah diuji dengan ayat ini jangan cuma sekedar mengaku aku cinta kepada Allah jangan cuma sekedar mengaku Allah cinta kepada aku, tapi buktikan nah apa buktinya ya, Ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi mengikuti beliau adalah perkara yang lazim perkara yang wajib nah dari ayat ini apa berkaitan dengan judul pada sedang kita kaji kalau begitu dalam metode dakwah juga harus ikuti dalam metode juga contoh beliau Nah, barang siapa yang punya metode dakwah sendiri yang dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dakwah ahli sunnah. Bukan dakwah ahli sunnah. Karena dakwah sunnah punya ciri-ciri, punya karakter, punya simbol. Yang barang siapa ber berjalan di atas simbol tersebut dia ahli sunnah. Barang siapa menyimpang dari dakwah, nah, jalan metode dakwah tersebut, simbol tersebut bukan ahli sunnah. Alittiba' Kalau mengikuti beliau dalam perkara yang sepele saja, terlebih lagi dalam tade dalam perkara yang lebih penting daripada itu, yakni metode dakwah. Termasuk adalah <clears throat> kalau mengikuti kali ini adalah dalil beliau akan sebutkan kepada kita menyelisihi beliau adalah kebinasaan. daru subhanahu wa ta'ala min mukhalafati dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan bagi orang-orang yang menyelisihinya. Atau min mukhalafati. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dari menyelisihinya. Jadi jangan menyelisihi beliau. Apa yang beliau jadikan sebagai metode dakwah jangan diselisihi. Apa yang beliau tidak jadikan sebagai metode dakwah, nah jangan kita tempuh. Karena menyelisihi beliau adalah kecelakaan. Sebelum kita bawakan atau nah, sebelum kita baca dalil dan beliau bawakan berkaitan dengan menyelisihi beliau adalah kebinasaan. Secara umum bahwasanya menyelisihi para nabi dan menyelisihi para rasul adalah kebinasaan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Ada hadisnya kata Nabi SAW Ma nahaitukum anhu fajtanibu Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'ta Yang artinya kata Rasulullah SAW Sesungguhnya saja Celakanya orang-orang terdahulu adalah dengan banyak bertanya serta menyelisihi nabi mereka. Perhatikan ya lafaz ini. Nah, menyelisihi nabi mereka adalah tanda kebinasaan. Inna ma'ahlaka man kana qablakum sesungguhnya saja yang membinasakan umat sebelum kalian adalah kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyak bertanya serta menyelisihi nabi mereka. Jadi menyelisihi nabi atau menyelisihi rasul adalah tanda kecelakaan, tanda kebinasaan. Termasuk menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda kebinasaan. Nah, satu lagi dalil sebelum kita baca dalil yang dibawakan kepada kita secara spesifik tentang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kecelakaan. Nah, menyelisihi Nabiullah Ibrahim yang mana Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada beliau. Menyelisihi agama beliau adalah nah, dikatakan orang tersebut bodoh. Nah, atau dengan lafaz yang lebih tepat adalah goblok. Nah, Safi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Wa ma Nah, siapa? <clears throat> Aslinya isi mausul, tapi karena datang setelah itu illa setelahnya, jadinya di sini ya. Eh tidak ada orang yang lebih atau nah, tidak ada orang yang me, membenci agama Ibrahim melainkan dia adalah orang yang jiwa yang bodoh. Illa man safiha nafsah. Allah Subhanahu wa taala mencela dengan se se sejelek-jeleknya tentang orang-orang yang menyelisihi agamanya Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana lagi dengan menyelisihi agama yang lebih mulia daripada agama Ibrahim, yakni agama Islam? Bagaimana lagi ketika dia menyelisihi nabi yang lebih mulia daripada Nabi Ibrahim yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tepat untuk dikatakan bahwasanya dia adalah bodoh. Tepat untuk dikatakan dia adalah goblok. Nah, di menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebinasaan, kecelakaan. Tepat untuk dikatakan bodoh. Apalagi diancam dengan ayat berikut ini kita akan baca terancam dengan fitnah, terancam dengan siksaan yang pedih. Faqala kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim." Hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi perkaranya akan tertimpa kepada mereka fitnah atau tertimpa kepada mereka siksaan yang pedih. Nah, dua hal yang Allah ancam bagi orang-orang yang menyelisihi urusan Rasulullah SAW, menyelisihi perintah Rasulullah SAW, menyelisihi apa yang Rasulullah SAW datang dengannya yang pertama adalah fitnah. Oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam tafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahwasanya ala al fitnatu syirk. Nah, ketahui bahwasanya fitnah dimaksud di sini adalah syirik. Eh, orang yang menyelisihi dakwah Nabi SAW adalah terancam untuk ter terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian beliau membawakan dalil datang dari surat Al-Baqarah, datang juga dari surat Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah." Eh, wa qatiluhum hatta la takuna syirkun. La takuna fitnatun eh, syirkun. Eh, perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah, sampai tidak terjadi lagi kesyirikan. Ala, innal fitnatu syirkun atau tertimpa siksaan yang pedih Jadi ini ancaman. Makanya para salaf mengatakan bahwasanya asyaddun nasi riddatan hum ahlul bidah. Nah, para salaf mengatakan bahwasanya orang-orang yang paling bersegera untuk murtad yakni dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul bidah. Karena mereka menyelisihi menyelisihi apa yang Nabi SAW datang dengannya dari ucapan guru kami Syekhuna Yahya Ibnu Ali al kita rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya al bid'atu banatul kufur. Bid'ah adalah putrinya kekufuran. Ya artinya antara bid'ah dan kufuran memiliki konektivitas yang sangat erat dan dekat. Nah, artinya satu langkah lagi Ketika seorang masuk ke dalam lingkaran, lingkaran kebid'ahan, satu langkah lagi mengantar dia, mengantarkan dia kepada kesyirikan wal billah. Jadi menyelisih Nabi SAW tidak ada baiknya. Nah, dengan pembacaan dalil barakallahu fikum jami'an. Jadi sebagai wanti-wanti dari beliau sang penulis bahwa menyelisih Nabi SAW tidak ada baiknya. Nah, tidak ada kebaikan padanya. Isinya hanya keburukan. Oleh karena itu, dalam berdakwah jangan juga menyelisih dakwah Nabi saw karena itu adalah jalan kebinasaan. Dan ini terbukti. Barang siapa yang mau merubah dakwah Nah, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya artinya dia berubah, dia ada yang menyimpang. Entah menjadi mubtadi waliyadzubillah atau menjadi yang lebih parah daripada itu murtad. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Famazaku azalallahu qulubahum." Ketika mereka nah menyimpang, Allah tambahkan menyimpang hati mereka. Ketika mereka tergelincir, Allah tambahkan mereka untuk nah hati mereka tergelincir. Jadi poin sampai di sini ayat yang barusan kita baca barakallahu fikum jami'an kita ambil pelajaran. Nah, dua hal penting bahwa mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang lazim, wajib serta jangan menyelisihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ini juga berlaku secara umum masuk dalam dakwah. Ikuti metode dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kau adalah di atas dakwah Ahlus Sunnah. Jangan menyelisihi metode dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, niscaya kau adalah dakwah Ahlus Sunnah. Yang berikutnya, Wa qala ta'ala landasan hukum yang ketiga atau yang keempat ini dari ayat. Kata Allah yang Maha Tinggi, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masiro. Nah, ada dua poin penting dari ayat ini. Pertama Rasulullah SAW jangan diselisihi yang kedua adalah enam dalam memahami sunnah Rasulullah Wasallam ikuti pemahaman kaum mukminin di zaman tersebut dan mereka adalah para sahabat. Kita artikan, wa may rasul barang siapa yang memisahkan diri dari ar-rasul. Eh, asyiqaq, memisahkan diri. Terlebih setelah datang kepada mereka penjelasan. Setelah datang kepada mereka petunjuk serta mengikuti jalan selain orang-orang mukmin, mengikuti jalan selain para sahabat. nuwalihi mata wala kami palingkan dia ketika dia berpaling. Wa nuslihi jahannam kami sampaikan dia kepada neraka jahannam. Wasaat masir dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, terancam dua ancaman yang keras. Yang pertama adalah akan dipalingkan dari jalan syiratul mustaqim. Yang kedua adalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Artinya orang yang menyelisih jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling pertama di kehidupan dunia tanda-tandanya adalah dia dipalingkan dari Rasulullah Mustaqim karena dia sendiri yang memisahkan diri dan itu terbukti. Orang yang memperhatikan tentang nan histori dakwah wabarakallahu fikum jami'an hal ini mujarrab. Barang siapa yang merubah sedikit dari metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dia memasukkan sesuatu ke dalam dakwah yang bukan merupakan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia syikok kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia tidak ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan bisa dikatakan dia adalah menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah kalau begitu nuwalihi matawalla kami palingkan dia ketika dia berpaling intinya munharif nah menyimpang tergelincir Dalil yang berikutnya Makanya guru kami Syekh Yahya Ibn Arian Hajur Allah Ta'ala beliau mengatakan dalam sebagian rekaman ta'lim beliau Asyadun nasi taqalluban Hum ahlus sunnah Asyadun nasi taqalluban Hum ahlus sunnah Lianna al-haqqa thakil حق sakit. Nah, orang yang paling sering, yang paling sering, nah, itu yang berbolak balik <clears throat> adalah ahlu sunnah karena al-haq itu berat artinya al-haq berat untuk dipikul ya dibanding dengan kebatilan sangat mudah dikit-dikit makanya Nah, makanya barakallahu fikum jami'an jangan heran ketika sedikit-sedikit ada yang menyimpang, sedikit-sedikit ada yang nam tergelincir, sedikit-sedikit ada yang keluar dari siratal mustaqim. Kata seperti itulah, al-haq itu berat. Al-haq itu berat. Jangan heran. Bukan yang kita herankan adalah nah sedikit-sedikit ada orang menyimpang atau ditahdir oleh ahli sunnah. Intinya adalah kalau dia menyelisih dakwah Rasulullah saw tanda-tanda siap saja, cepat atau lambat dia akan menyimpang. Ketika menyelisih dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cepat atau lambat dia akan enam tergelincir. Wa subhanahu wa ta'ala dan berkata Allah yang maha suci dan maha tinggi. Fala wa rabbika hatta yuhakimu kafi masyajar shajara ثم لا يجدوا في أنفسهم anfusihim harajan mimma ويسلموا wa taslima. Nah, ayat ini juga luar biasa pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Di dalamnya ada empat atau lima pelajaran penting. Penegasan demi penegasan. Kita artikan satu persatu tentang penegasan demi penegasan tersebut. Nah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas namanya sendiri, fala wa rabbika. Demi Rabb engkau. Jadi Allah bersumpah Nah kita ketahui bahwa dalam bahasa, bahasa Arab atau bahasa yang lainnya. Ketika seseorang ingin berkata, ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu, kemudian dia dahului dengan sumpah menunjukkan bahwasanya apa yang dia sampaikan adalah penting, bukan perkara yang biasa. Baik itu dalam bahasa Arab atau bahasa yang lainnya. Ketika seseorang bersumpah Artinya apa yang dia akan katakan dari maksum alaihi sesuatu yang ingin disampaikan setelah sumpah tersebut adalah perkara yang penting. Berarti ketika Allah memulai ayat ini dengan fala warabbika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya sendiri menunjukkan apa yang akan disebutkan setelahnya adalah perkara yang penting. Oleh karena itu simak baik-baik. Oleh karena itu perhatikan dengan seksama. La yu'minun, mereka tidak beriman. Wal dinafikan keimanan. Ini penegasan yang kedua mereka tidak beriman. Konsekuensi dari peniadaan keimanan berarti apa? Kafir. Tidak ada tafsir yang lain. La yu'minun. Nah, eh, mereka tidak beriman. Arti dari kata tidak beriman adalah tidak ada makna lain. Eh, mereka kafir. Jadi hati-hati dengan apa yang akan disebutkan setelahnya. Eh orang yang disifati setelahnya adalah orang-orang yang tidak beriman dengan kata lain kafir. Siapa mereka? yang kafir tersebut yang tidak beriman tersebut hatta yuhakimu kafi masyajar bainahum sampai mereka berhukum kepada engkau apa yang mereka perselisihkan di antara mereka jadi tidak berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda-tanda kecelakaan kebinasaan dinafikan keimanan dengan kata lain kafir artinya apa harus berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam nah harus berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam metode dakwah dalam yang lainnya. Ya, ketika engkau menjadikan Nabi SAW sebagai contoh suri dan penutan, jadikan juga beliau dalam hal dakwah. Engkau ingin berdakwah, ikuti beliau. Kalau tidak, waspada ayat ini sebagai ancamannya. Tidak sampai di situ saja. Setelah penegasan bahwasanya harus berhukum dengan apa yang Rasulullah SAW putuskan dalam setiap perkara yang diperselisihkan, semalanya fi amfusi hawa dan mimma Ini penegasan yang keempat. Nah, bersumpah pala merobika. layu yu'minu penafian keimanan, artinya kafir. Harus berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang engkau putuskan. Terkadang kalau kalau mendengar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keputusan yang datang dari pihak beliau, mungkin di awal di awal keputusan tersebut apalagi kita sudah terbiasa dengan dengan kebatilan dan seseorang sudah terbiasa dengan tradisi dia adalah melakukan hal tersebut kemudian ketika pertama kali mendengar berat rasanya untuk meninggalkan karena sudah kebiasaan namun apapun yang diputuskan oleh beliau apapun alasannya tetap harus tinggalkan tidak boleh terdapat dalam diri diri kita sedikit pun rasa berat Nah, artinya apa yang beliau katakan? Tidak boleh, tidak boleh. Tinggalkan langsung. Tanpa perlu cari alasan ini, cari alasan itu, menunda-nunda untuk meninggalkannya. Tidak boleh. Harus ditinggalkan secara langsung. Ketika itu menyelisihi enam hawa nafsu kita. Harus ditinggalkan. Kalau tidak kembali kepada ancaman di depan, layu minum Nah, kan ada sebagian orang, apalagi di zaman Rasulullah SAW, ada orang munafik. Hakikatnya dia munafik. Ketika Nabi SAW mengeluarkan satu keputusan, iya dia terima. Di hadapan Rasulullah SAW dia terima keputusan tersebut. Tapi pulang ke rumah ada rasa berat dalam hatinya. Ada rasa berat dalam hatinya. Artinya dia melakukan hal tersebut karena terpaksa di depan umum. Dia tidak menyelisihi di hadapan lahaya. Tapi ketika dia pulang di rumahnya dalam keadaan dia dan keluarganya saja. Atau dalam keadaan dia sendiri saja. Terkadang dia rasa berat dalam hatinya. Tidak boleh. Kalau tidak ancaman di depan tetap berlaku kepada dia. Kemudian penegasan yang terakhir yang kelima adalah wa yusallimu taslima dan hendaknya berlapang dada. Jadi dari apa Rasulullah SAW putuskan. La ilaha illallah. Ayat ini penegasan demi penegasan, penekanan demi penekanan. Kesimpulannya adalah bahwasanya berhukum dengan hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib, harus, lazim, fardu. Nah, ungkapan apa lagi yang tepat untuk itu? Ini semuanya wajib, fardu, lazim, harus, mesti, dan seterusnya. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata tidak. Nah, harga mati tidak ada tawar-menawar padanya. Tapi sampai pada ayat ini barakallahu hukum jami'an. Kalau ini secara umum bahwasanya berhukum dengan hukum Rasulullah SAW adalah perkara yang wajib, fardu, lazim. Nah, kalau begitu dalam dakwah juga dan hukumnya sama. Menempuh jalan metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah perkara yang wajib, fardu, lazim, harus, mesti dan sebagainya. Karena kalau mengikuti Nabi SAW hanya dalam perkara misalnya berpakaian, adab makan dan minum, tidur dan bangun, bergaul dan semisalnya. Kemudian mau membuat jalan sendiri dalam metode dakwah, menyelisih dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa gunanya? Ayat ini secara umum menerangkan bahwasanya dalam seluruh perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil yang beliau datang, ambil apa yang beliau datang dengannya, tinggalkan apa yang beliau tidak lakukan. Nah, kedaratan juga dari ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ma atakumur rasul, apa yang dia yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kalian, fakhudhu maka ambillah Ya, apa di sini nah barakallahu fikum jami'an umum setiap apa yang datang dari beliau baik itu dalam sendi-sendi kehidupan seluruhnya termasuk dalam metode dakwah fakhudhu ambillah wama nahakum anhu fantahu dan apa yang beliau cegah kepada kalian maka tinggalkanlah jauhilah berhentilah Ayat yang baru saja kita selesai dari ini ya. Datang sebab nuzulnya dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dengan seorang sahabat Ansor. Nah, seorang sahabat Ansor pribumi kota Madinah. Kemudian Zubair bin Awam adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Zubair bin Awam adalah putra dari tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Sofia binti Abdul Muttalib. Zubair bin Awam awal hijrah ke kota Madinah dia membeli sebidang kebun yang bertetangga dengan kebunnya kaum Ansor, penduduk asli kota Madinah. Nah, hanya saja irigasi pengairan di kebun tersebut lebih duluan sampai ke kebunnya Zubair bin Awam, Muhajirin daripada di kebunnya kaum Ansor tadi. Nah, akhirnya tiba waktunya untuk menanam irigasi dibuka. Akhirnya kaum Ansor, seorang sahabat, Ansor ini mengatakan bahwasanya, wahai Zubair, engkau orang muhajirin, pendatang. Sedangkan aku adalah pribumi asli kota Madinah. Nah, aku lebih pantas air ini karena air ini keluar dari dari dari nama Madinah, dari kota kelahiranku. Aliri dulu ke tempatku. Zubair bin Awam mengatakan, mas tidak. Nah, punya aku lebih duluan sampai air irigasi tersebut. Air tersebut lebih sampai duluan ke kebunku. Lalu sudah selesai namun kebutuhanku dengan air baru aku alirkan ke engkau. Nah, tidak ada kata sepakat. Terjadi perselisihan. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali kepada Rasulullah SAW dalam memutuskan perkara tersebut. Zubair bin Awam dengan hujahnya bahwasanya irigasi pertama sampai ke kebunku. Orang Ansur mengatakan bahwasanya tidak, engkau orang pendatang, aku orang pribumi, aku lebih duluan pantas untuk mendapatkan irigasi atau air tersebut. Datang hadapan Rasulullah saw akhirnya Nabi Sallam memutuskan bahwasanya wahai Zubair, aliri, nah aliri air di kebun engkau sejajar dengan tanaman, sejajar dengan tanaman. Kalau sudah tutup, nah aliri ke saudara engkau Ansor yang lainnya. T. Sahabat Ansor tersebut serak enam, dia merasa Eh, tidak adil. Dia mengatakan bahwasanya ya Rasulullah in kana ibnu ammik wahai Rasulullah hanya karena dia adalah eh, ibnu ammatik. Hanya karena dia adalah anak dari tante engkau atau bibi engkau yang kau memutuskan demikian. Ya, orang ansur ini menuduh bahwasanya Nabi SAW melakukan nepotisme. Bahwasanya karena dia adalah Nah, masih anggota keluarga maka diputuskan demikian. Seketika itu wajah Nabi SAW memerah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah." Nah, sambil mengatakan, "Wahai Zubair, aliri air engkau sampai sejajar dengan pematang, pematang kebun." Nah, kalau sudah baru alirkan ke kebun saudara engkau. Ya, akhirnya karena keputusan Nabi SAW, karena orang tersebut tidak menerima keputusan, akhirnya orang tersebut dihukum. Tadinya hanya sejajar dengan tanaman, dia tidak terima, akhirnya Nabi SAW tambahkan jatahnya Zubair bin Awam. Kemudian turunlah ayat ini. Bahwasanya dalam berhukum dengan hukum Rasulullah Alaihi Wasallam inilah kesimpulannya. Harus menerima hukum Rasulullah Alaihi Wasallam apa yang diperselisihkan di dalamnya. Tidak boleh ada tidak boleh ada keberatan sedikit pun di dalam hati serta berlapang dada untuk menerimanya. Kalau tidak ancaman di depan sebagai na'am barakallahu fikum jami'an <clears throat> ancamannya yakni tidak beriman. Wa qala ta'ala Dalil yang terakhir dalam bab ini masih berkaitan dengan dakwah ahlu sunnah adalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan artian bahwa dalam berdakwah hendaknya ikuti metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah simbol dakwah ahlu sunnah. Wa qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Potongan ayat dari surat al Azza. Kita terjemahkan kata Allah Tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki serta mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara bagi dia memilih jalan yang lain. Itu tidak boleh. Hal tersebut tidak pantas. Ungkapan tidak pantas di sini lebih tinggi daripada na, lataf al la tasna. Karena mengatakan bahwa saya tidak pantas ya ini ini bahasa yang lebih halus. Lebih halus Eh, maknanya adalah jangan jangan menyelisih ya Allah, jangan menyelisih Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan akan satu perkara. Jangan memilih jalan yang lain. Ayahku, lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak boleh untuk memilih jalan yang lain. Perkara yang lain. Kalau Allah dan Rasulnya telah memutuskan, pilih jalan tersebut. Jangan pilih jalan yang lain. Termasuk dalam metode dakwah. Kalau Allah atau nah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadikan itu sebagai metode dakwah beliau, tempuhlah jalan tersebut. Karena tidak pantas untuk memilih metode yang lain selain daripada metode Rasulullah SAW dalam berdakwah dan yang lainnya. Wa may yasillahu rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah serta rasulnya sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas. Nah, kesesatan ada pada menyelisih Allah. Kesesatan ada pada menyelisih Rasulullah SAW. Artinya, Nah, yang menyelisihi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia jadikan itu sebagai metode dakwanya, orang tersebut sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, barakallahu fikum jami'an, kesimpulan dari bab ini tentang dakwah sunnah adalah dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, eh artinya ikuti metode dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itulah simbol dari dakwah ahlu sunnah wal jamaah.